Hanya saja kita ambilkan syarah yang lebih luas dan lebih banyak faedahnya yang ditulis oleh Al-Hafidh Abil Faraj yaitu Imam Ibn Rajab. Beliau adalah seorang imam al-jalil al-hafidh, an-naqad, Zainuddin. Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman ibn al-Hasan ibn Muhammad ibn Abil Barakat. Mas'ud al-Salami al-Baghdadi maulidan, lahirnya di Baghdad, al-Hambali madhaban, madhabnya madhab Hambali, ad-Dimashqi iqamatan wa wafatan. Di Damaskus mukimnya dan wafatnya. Ini lahirnya di Baghdad dan bermukimnya di Damaskus dan wafat juga di Damaskus. Wa yukanna bi Abil Faraj. Beliau juga mendapatkan kunyah Abul Faraj dan juga mendapatkan julukan Ibnu Rajab. Padahal dia adalah jadinya, wa huwa jadduhu Abdurrahman. Kakeknya Abdurrahman dipanggil juga dengan Rajab. Sehingga Ibnu Rajab itu adalah dikaitkan dengan kakeknya. Lukiba bidzalika li'annahu wulida fihi karena dia dalam keadaan lahir di sana di tempat kakeknya dikatakan dengan kalimat Ibnu Rajab. Ikhwan ibn azakumullah. Abul Faraj atau Ibnu Rajab menulis syarah yakni penjelasan-penjelasan yang lebih rinci dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dan juga ditambah oleh beliau beberapa hadis yang dianggap juga memiliki makna luas. Beliau menyatakan di dalam mukaddimahnya. Kata beliau rahimahullah, alhamdulillahilladzi akmala lana ad-din wa atamma alaina an-ni'mah wa ja'ala ummatana walillahil hamd khaira ummah. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan bagi kita agama ini dan telah menyempurnakan untuk kita kenikmatannya dan dijadikan umat kita ini umat Islam sebagai khaira ummatin wa ba'atha fina rasulan minna dan mengutus di tengah-tengah kita yakni pada umat terakhir ini seorang rasul yang dari kalangan kita yang membacakan kepada kita ayat-ayatnya dan mensucikan kita dan mengajarkan kepada kita Al-Quran dan juga mengajarkan hikmah ahmaduhu ala ni'amihi al-jammah maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya ini yang sangat banyak wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan takunu liman i'tasam biha khaira asma dan aku bersaksi beliau memulainya setelah dengan pujian pada Allah beliau melanjutkan dengan syahadat aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak sekutu baginya dengan persaksian yang akan menyebabkan orang yang bersaksinya akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun menyaksikan kata beliau bahwa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya arsalahu lil alamin rahmatan yang mengutus untuk seluruh alam sebagai rahmat mengutus beliau ini beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk seluruh alam wa farada alaihi bayan ma unzila ilaina dan telah diwajibkan kepada beliau untuk menjelaskan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada kita yakni isyarat kepada ayat yang Allah katakan litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Ya ini kita mempersaksikan bahwa beliau adalah seorang rasul, seorang nabi yang mendapatkan perintah untuk menerangkan secara rinci, secara jelas tentang Al-Qur'an. Fa'awdahalana kullal umuril muhimmah. Maka beliau alaihi salatu menerangkan kepada kita segala perkara-perkara yang penting dan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan mengistimewakan beliau dengan beberapa perkara di antaranya Allah berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam jawami'al kalim. Jawami'al kalim adalah kalimat-kalimat yang ringkas tapi bermakna luas. Kalimat-kalimat yang simple tapi padat isinya. Ini Allah berikan kepada Rasulullah SAW. فربما جمع أشتات الحكم والعلوم في كلمة أو شطر كلمة maka beliau oleh salatu salam kadang mengumpulkan sekian masalah, sekian hukum dalam satu kalimat. Satu kalimat mengandung sekian hukum, sekian ilmu. Ini kehebatan dan keistimewaan beliau alaihi salatu wassalam yang Allah berikan kepadanya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa salah takunu lana nuran min kulli zulmah wa sallama tasliman katsira. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepadanya, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dengan salawat-salawat yang akan menyebabkan kita yang bersalawat akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Setelah mukaddimah Imam Ibn Rajab menyatakan fa innallaha Subhanahu wa ta'ala ba'atha Muhammadan bijawami'il kalim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan membawa jawami'ul kalim. Membawa kalimat-kalimat simpel yang bermakna luas, kalimat-kalimat ringkas yang bermakna sangat banyak di dalamnya. Wa khassahu bibada'il hikam. Allah istimewakan beliau dengan bada'i' yakni kalimat yang betul-betul tinggi bahasanya yang menakjubkan bagi orang yang mengerti bahasa Arab orang-orang Arab waktu itu dalam keadaan membanggakan sastra Arab yang terkenal di antara seniman-seniman saat itu adalah sastrawan-sastrawan yang dikenal adalah para penyair-penyair yang ber, berkata-kata dengan kalimat-kalimat yang dianggap oleh mereka indah, bagus dan bermakna luas begitu. Ternyata ketika Rasulullah diutus dan mengucapkan kalimat-kalimatnya, mereka semuanya terkejut dan terkagum-kagum. Kalimat ini bukan syair, bukan ucapan para penyair, tetapi lebih hebat dari apa yang mereka ucapkan. Lebih tinggi, lebih hebat, lebih luas maknanya, lebih padat isinya. Ini ikhwanifidina azakumullah merupakan bada'i' merupakan sesuatu yang menakjubkan sebagaimana diriwayatkan dalam dua kitab sahih dalam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi lima yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di setelah disebutkan sekian lima perkara tadi, di antara lima itu adalah utitu jawami'al kalim. Aku diberi oleh Allah jawami'ul kalim atau dalam lafaz lain Bu'istu ⁇ kalim. Aku diutus membawa jawami' al-kalim. Membawa ucapan-ucapan yang simple bermakna luas. Ringkas bermakna padat. Kata Imam Az-Zuhri, yang dikenal dengan Imamul A'immah, imamnya para imam, dia mengatakan, ⁇ kalim fina, afima balagana, yang disebut ⁇ kalim yang sampai kepada kami adalah Allah Ta'ala yajma' lahul umur. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan sekian perkara untuk beliau. Berita-berita dan perintah-perintah, sekian perkira, perkara Allah berikan kepada beliau allati kanat tukta kutub qablahu yang pernah dituliskan, diberitakan kepada orang-orang yang diutus terdahulu, ini nabi-nabi yang sebelumnya. Sekian banyak itu tadi Allah berikan kepada Rasulullah SAW di dalam satu kalimat atau dua kalimat. Di dalam satu perintah atau dua perintah. Di dalam satu ucapan atau dua ucapan. Fi amril wahid wal amrain wa nahwa dan sejenis itu. Demikian kata Imam Az-Zuhri rahimahullah. ini maknanya jawamil kalim Allah berikan kepada Nabi berita-berita, perintah-perintah, hukum-hukum yang pernah diberikan kepada orang-orang sebelumnya dari para anbiya tetapi dengan kalimat yang lebih ringkas, lebih padat. Ini yang dikatakan jawami'ul kalim. Fajawami'ul kalim allati khussa biha nabiyyun nawa'an. Berarti kalimat yang dikenal dengan jawami'ul kalim yang Allah khususkan Nabi, Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan itu itu ada dua jenis. Ya ahaduhuma ma huwa fil Quran. Yang pertama, tentunya jawami ul kalim yang dimaksud adalah apa yang ada dalam Quran. Quran itu semuanya jawami'ul kalim. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala merupakan jawami'ul kalim, kalimat-kalimat yang simpel tapi padat, menerangkan segala macam urusan urusan ibadah mereka, urusan muamalah mereka, urusan hukum, urusan tata negara, urusan seluruhnya dalam satu kalimat yang simple dalam satu kitab yang ringkas yaitu Al-Quran. Subhanallah. Ini benar-benar oleh kalim. Maka dikatakan contohnya dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam ayat surat An-Nahl ayat 90 Allah berfirman Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian dengan keadilan dan dengan ihsan, dengan kebaikan. Wa itaidil qurba dan memberikan kepada kerabat-kerabat dekat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi dan melarang kalian dari perbuatan fuhush fahishah kejelekan-kejelekan, kemunkaran-kemunkaran dan kezaliman-kezaliman. Titik. Ayat ini mencakup seluruh perintah dan seluruh larangan. Iya kan? Silahkan perintah apa yang kamu maksud. Oh perintah untuk sholat ada di sini. Itu adalah al-ihsan. Apalagi? Seluruh perintah diperintahkan di sini. Dan seluruh larangan dilarang di dalam ayat ini. Ini berarti ayat yang merupakan jawami al kalim. Maka berkata Al-Hasan rahimahullah, "Lam tatruk hadhihi al-ayah khairan illa amarat bih wala syarran illa nahat an kata beliau kata Al Hasan kelihatan yang dimaksud adalah Al Hasan Al Basri rahimahullah seorang tabi'in yang terkenal ya. Beliau menyatakan bahwa ayat ini tidak meninggalkan satu kebaikan pun kecuali sudah diperintahkan. Dan tidak meninggalkan satu kejelekan pun kecuali sudah dilarang. Berarti lengkap sekali. Semua yang jelek sudah dilarang, semua yang baik sudah diperintahkan. Allah memerintahkan untuk adil dan esa. Dan melarang fahsya, kemunkaran, dan keboliman. Ikhwanifidina azakumullah, inilah yang dikatakan jawami oleh kalim. Berarti jawami oleh kalim ada dua jenis. Yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri, merupakan jawami oleh kalim. Dan yang kedua adalah ma huwa fi kalamihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua adalah apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa muntashirun mawjudun fi sunanil ma'thurah. Dan ucapan-ucapan beliau ada tersebar dan terdapat di dalam kitab-kitab sunan, kitab-kitab para ulama ahli hadis al mathur anhu yang telah diriwayatkan dari beliau. Dihafal oleh para sahabatnya karena apa? Karena simpelnya. Kata mereka, kata para sahabat Rasulullah SAW jarang berbicara. Tetapi ketika berbicara, kami bisa menghafalkannya karena sedikitnya. Karena simpelnya. Tentunya maknanya luas. Sehingga dikatakan jawami oleh kalim. Di samping Al-Quran, juga jawami'ul kalim yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam setiap kalimat-kalimatnya. Maka hikmahnya para sahabat menghafal ucapan-ucapan Rasulullah dan disampaikan kepada para tabi'in, para tabi'in menyampaikannya kepada para tabi'in tabi'in dan dicatat oleh para ahli hadis dengan sanadnya, dengan rawi-rawinya, dengan riwayat-riwayatnya sehingga sampai kepada kita dan terpelihara terus. azakumullah. aj radhiyallahu anhum jumu'an min kalimatihi sallallahu alaihi wasallam al-jami'ah. Maka para ulama mulai mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW, ucapan-ucapan beliau, khususnya kalimat-kalimat yang merupakan jawami'ul kalim, yang merupakan tonggak dasar dari berbagai macam bab-bab fikih ataupun bab-bab akidah ataupun muamalah. Yang satu hadis itu kan pembahasan yang luas hampir ke semua pembahasan. Maka mereka kumpulkan apa saja di antara hadis-hadis tersebut. Di antaranya yang mulai mengumpulkan hadis-hadis yang seperti ini adalah Al-Hafidh Abu Bakar Ibn Sunni di dalam sebuah kitab yang beliau kasih nama Ijaz Al-Ijaz wa Jawami'ul Kalim min As-Sunanil Ma'thurah. Dikasih judul ya, ini kalimat-kalimat yang ringkas atau kalimat-kalimat simple yang bermakna luas yang merupakan jawami jawami'ul kalim yang dinukil dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu judulnya. Maka dalamnya adalah hadis-hadis yang merupakan kaidah-kaidah dasar yang di atasnya bercabang sekian banyak bab, apakah dalam akidah atau dalam fiqh. Kemudian Al-Qadhi Abu Abdullah Al-Qudai juga beliau mengumpulkan hadis-hadis yang seperti ini. Hadis-hadis yang merupakan jawami'ul kalim. Yang ringkas, padat. Di dalam satu kitab khusus juga. Yang beliau kasih nama. Asyihabu fil hikami wal ajab. Asyihab adalah bintang atau meteor. Di dalam hukum-hukum dan adab. yakni dengan satu bisa menerangi semuanya. Dengan satu hadis tadi bisa menerangi semuanya, maka dijuluki dengan syihab. Wal hukum wal adab, di dalam hukum-hukum, di dalam adab-adab. Dan ditulis pula kitab-kitab yang sejenis ini oleh para ulama setelahnya. Fazadu ala ma dzakarahu ziyadatan katsirah maka para ulama berikutnya mengumpulkan pula lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi dan mereka kasih judul juga hampir sama, yakni kalimat-kalimat yang merupakan jawami'ul kalim dari Rasulullah SAW. Asyarul Khattabi. Imam Khattabi mengisyaratkan di awal kitabnya, kitab Gharibul, Gharibul Hadis, juga mengisyaratkan tentang jawami'ul kalim dan menyebutkan beberapa hadis yang merupakan jawami'ul kalim. Imam Al-Hafidh Abu Amr ibn Salah juga pernah mengimlakkan di majelisnya khusus pelajaran Jawami'ul Kalim. Jadi majelisnya beliau membacakan hadis-hadis yang merupakan Jawami'ul Kalim dan dicatat oleh murid-muridnya. Maka kajiannya atau majelisnya dinamakan dengan Al-Ahadithul Kulliyah. Hadis-hadis yang kulliyah. Kuliah itu artinya yang berkaitan dengan sekian masalah yang banyak atau bahkan kul seluruhnya. Berkaitan dengan seluruhnya. Seperti awal hadis dalam Arba'in An-Nawawiyah yang kita bahas kemarin. Apa awal hadis? Innamal a'malu bin niyat. Dalam pembahasan apa dibahas? Hampir semua bab. Hampir semua pembahasan dibahas. Masalah niat. Bicara masalah salat, bicara masalah niat. Bicara masalah akidah, bicara masalah niat karena sesungguhnya nilai seorang ibadah tidak akan ada nilainya kalau niatnya tidak benar. Kalau niatnya salah. Berarti niat itu dibahas hampir seluruh bab-bab fikih, bab-bab akidah, dan semua pembahasan hadis atau pembahasan Islam syariah, maka mesti akan dibahas. Ini dikumpulkan oleh para ulama dan Al-Khattabi mengisyaratkan di awal kitabnya Gharibul Hadis tentang hadis-hadis yang seperti ini. Dan Al-Hafidh Abu Amr ibn Salah membuat majlis khusus. Membacakan hadis-hadis yang merupakan jawami'ul kalim dinamakan dengan Al-Ahadithul Kulliyah. Hadis-hadis yang merupakan dasar-dasar agama. Jama'a fihi, beliau mengumpulkan dalam majlis tersebut hadis-hadis yang merupakan jawami'ul kalim yang berkaitan dengan semua masalah agama. Wa makana fi ma'naha dan yang semakna dengan itu dari kalimat-kalimat yang ringkas tepat padat maka di majlis itu terkumpullah dibacakan dibacakan dibacakan mencapai 26 hadis yang diberi julukan atau judul Al-Ahadisul Kulliyah. Kemudian setelah itu muncul pula seorang ulama yang terkenal dari ulama madhab syafi'i yaitu Imam Nawawi. Kata Ibnu Rajab, ثم إن الفقيه الإمام imam القدوة zahid al يحيى Abu Zakaria Yahya An-Nawawi. Kemudian muncul seorang faqih, seorang imam zahid, seorang yang zuhud, seorang yang merupakan teladan umat yaitu Abu Zakaria Yahya An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatullahi alaih. Afada bi ahadil ahadi. Mengambil 26 hadis tadi yang diimlakkan oleh Ibnu Salah dan beliau tambahi dengan hadis-hadis yang sejenis. Hadis-hadis yang merupakan jawami ul kalim yang beliau anggap bahwa itu pun merupakan jawami ul kalim. Dimasukkan kembali dan ditambahkan dari 26 tadi menjadi 42 hadis. Wazada alaiha tamamu wa arba'ina hadithan. Dan terkumpullah 42 hadis dikumpulkan oleh Imam Nawawi yang merupakan jawami'ul kalim, merupakan al-ahadithul kulliyah. Yang beliau namakan dengan hadis arba'in, hadis 40. Washtaharat hadhil arba'un dan terkenalah arba'innya Imam Nawawi rahimahullah dihafalkan oleh seluruh kaum muslimin dan kemudian dengan barakah dari Allah Subhanahu wa taala maka kitab beliau menjadi kitab yang memiliki faedah yang sangat luas. Wa nafa'allahu bi barakati niyatihi jami'iha wa husni qasdihi rahimahullahu taala. Maka apa yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi berkah. Allah kasih manfaat besar. Hampir semua kaum muslimin mempelajarinya dan menghafalkannya. Karena niatnya dari penulisnya niatnya dari Imam Nawawi yang mengumpulkannya karena qasduhu, karena tujuan beliau yang ikhlas sehingga kitab yang sesungguhnya sederhana 40 tetapi jadi terkenal di kalangan seluruh kaum muslimin. Wa qad takarrara su'al jama'ah min tullabil ilm. Kemudian kata Ibnu Rajab, mulailah para tullabul ilm bertanya-tanya, kenapa enggak disyarah? Ini hadis simple tapi luas Kenapa enggak dijabarkan secara detail, secara rinci dan apa faedah-faedah yang luas tadi di dalam satu hadis tadi apalagi ini ada 40. Takarrar soal berulang-ulang permintaan dari para pelajar, dari para pencari ilmu wadin yang mempelajari agama li syarhi lihadihil ahadi meminta agar disyarah dijelaskan secara rinci hadis-hadis tadi yang berjumlah 42 tadi yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Maka kata Ibn Rajab, "Fastakhartullaha ta'ala fi jam'i kitab yatadamman syarh ma yassarahullah." Maka aku istikharah meminta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dengan salat istikharah dan kemudian beliau berniat untuk mengumpulkan syarahnya terhadap hadis-hadis tersebut dengan apa yang Allah mudahkan dari makna-maknanya wa taqid ma yaftah bihi subhanahu subhanahu min tabyin qawaidiha dan Allah Subhanahu wa taala kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar membukakan kepada kita apa yang tersamar di dalamnya kaidah-kaidahnya, keterangan-keterangannya, makna-maknanya wa iyyahu as'al. Dan kepadanya lah, kepada Allah lah aku meminta kata Ibnu Rajab pertolongan-pertolongan dari apa yang aku niatkan ini. Ini untuk mensyarah kitab Arba'in. Dan aku meminta taufiq islahin niyah wal qasad. Aku meminta pada Allah agar diberikan taufik agar niatnya lurus, niatnya baik dan tujuannya ikhlas. Fima aradtu dari apa yang aku inginkan ini. Wa wa'awil fi amri kullih alaih dan aku aku mengatakan atau meminta pada Allah Subhanahu wa taala dan aku pasrahkan semuanya kepada Allah. Aku kembalikan semuanya kepada Allah dan aku abra minal hauli wal quwwah illa billah dan aku berlepas diri dari kekuatan dan daya upaya bahwa aku tidak punya kekuatan, tidak punya daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Ini semakna dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Demikian ikhwan fillah azakumullah muqaddimah dari Imam Ibnu Rajab ketika beliau akan mensyarah Arba'in An-Nawawiyah sehingga walaupun kita mengulangi kembali syarah Arba'in An-Nawawiyah tetapi insya Allah lebih banyak faedahnya dan yang sudah pernah tahu semakin hafal dan yang belum tahu semakin tahu dan yang kemarin ikut di tengah-tengah dia akan bisa mengikuti dari awal dan insyaallah Allah memberikan faedahnya dengan keikhlasan niat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah bagi yang membacakannya dan yang mendengarnya. Amin. Wa sallallahu ala wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira.